Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan dan mengaruniakan kepada Rasulullah SAW dan bersalawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Jadi sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan sampai kita kepada firman Allah Azza wa wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa qawlihi dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin dan hendaklah kalian berihsan Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Hadis sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah beliau menyebutkan sebelumnya ayat-ayat yang berkaitan dengan masyiah dan bahasanya di antara sifat Allah adalah al-masyiah dan bahasanya Allah berkehendak dan kehendak Allah adalah kehendak yang sangat sempurna berbeda dengan kehendak makhluk yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah akan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-mahabbah. Bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-mahabbah dan bahwasanya Allah mencintai. Dan ini adalah sifat Allah azza wajalla yang harus kita yakini dan kita yakini bahwasanya mahabbatullah sifat mahabbah yang Allah miliki adalah sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla berbeda dengan mahabbah yang dimiliki oleh makhluk karena makhluk juga mencintai kita mencintai orang tua kita mencintai anak kita mencintai orang yang kita cintai dan ini menunjukkan bahwasanya makhluk juga memiliki sifat al-mahabbah Allah SWT memiliki sifat mahabbah Tetapi Allah Sifat mahabbah yang Allah miliki Berbeda dengan sifat mahabbah yang dimiliki oleh makhluk Laisa kamithli syai' Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Allah SWT memiliki sifat mahabbah taliqu bi jalalihi sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim yang menjadi dalil bahwasanya Allah SWT mencintai dan bahwasanya Allah dicintai. Beliau mengatakan wa qawlihi dan juga firman Allah wa ahsinu hendaklah kalian ihsan. Jadi maksud dengan ihsan dari kata ahsana yuhsinu ihsanan yang artinya adalah memperbaiki Artinya adalah memperbaiki. Yang dimaksud dengan al-ihsan dan e, perintah Allah Azza wa Jalla ahsinu dalam kalian berbuat ihsan maksudnya dalam kalian memperbaiki amalan kalian. Dalam kalian apabila beramal berusaha bagaimana supaya amalan tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan sesempurna mungkin baik yang berkaitan dengan hati yaitu dengan keikhlasan dia di dalam beribadah, di dalam beramal. Demikian pula sebaik mungkin, sesempurna mungkin di dalam amalan zahirnya. Hatinya, batinnya sempurna, artinya dia melakukan amalan tersebut ikhlas lillahi taala, tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan yang lain selain Allah azza wa Jalla. Berusaha bagaimana dalam beramal, ihsan di dalam batinnya, baik di dalam batinnya. Demikian pula memperbaiki zahirnya, yaitu bagaimana supaya amalan yang dia lakukan baik di sisi Allah Azza wajalla Apa amalan yang baik di sisi Allah? Apabila amalan tersebut sesuai dengan syariat Allah Azza wajalla Dari mana kita mengetahui bahwasanya amalan tersebut disyariatkan oleh Allah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal tidak lain kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ihsan di dalam beramal adalah orang yang berusaha menyempurnakan amalannya baik yang berkaitan dengan hatinya, dengan keikhlasannya maupun dengan amalan zahirnya bagaimana supaya dia ikhlas di dalam beramal dan bagaimana supaya amalan yang dia lakukan ini adalah amalan yang disyariatkan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahsinu hendaklah kalian ihsan di dalam beramal. Maksudnya demikian. Dan seseorang bisa sampai derajat ihsan. Dan ihsan ini adalah derajat yang tinggi di dalam agama Islam. Bahkan dia yang paling tinggi. Lebih tinggi daripada Islam. Lebih tinggi daripada iman derajat yang paling tinggi adalah derajat ihsan. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, Waman ihsan atau akhbirni 'anil ihsan?" Kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Kemudian beliau mengatakan, Anta'budallah, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu Jadi maksud dengan ihsan kata kata beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau menafsirkan menerangkan tentang makna insan. Beliau mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah, engkau beramal seakan-akan engkau melihat Allah azza wajalla. Sehingga dia berusaha untuk memperbaiki hatinya, memperbaiki lahirnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Apabila engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Lihat apa yang ada di dalam hatimu dan melihat apa yang engkau amalkan, amalan zahirmu. Dan orang yang sampai derajat demikian, artinya ketika dia beribadah dan dia beramal merasa diawasi oleh Allah. Dan bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan, apa yang ada di dalam hatinya. Maka dia berusaha untuk ikhlas di dalam beramal. Bagaimana dia menjauhkan dan menghindarkan hatinya dari ria menjauhkan hatinya dari sum'ah dan seluruh penyakit-penyakit hati demikian pula ketika dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal maka ketika dia beribadah baik melakukan ibadah salat melakukan ibadah umrah melakukan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain dia berusaha bagaimana amalan yang dilakukan ini benar-benar menjadi amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yang sesuai dengan yang Allah syariatkan. Dan Allah SWT telah mengutus Rasulullah SAW dan beliaulah yang telah menyampaikan kepada kita tata cara ibadah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang sudah demikian keadaannya dan dia mencapai derajat e, tersebut yaitu derajat ihsan dia menyempurnakan amalannya dan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Dia memperbaiki hatinya, merasa diawasi oleh Allah, memperbaiki zahirnya dan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, maka dia akan mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Orang yang sudah sampai derajat demikian ya dia di dalam ibadahnya merasa diawasi oleh Allah Swt sehingga dia memperbaiki zahir dan juga batinnya maka pahalanya Allah Swt akan mencintai orang tersebut akan mencintai orang orang tersebut dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini perintah untuk ihsan di dalam beramal perintah untuk ihsan yang eh, sesempurna mungkin dan memperbaiki amal sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang bisa kita ambil bahasanya Allah SWT memiliki sifat mahabbah. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbu al-muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-mahabbah sebagaimana yang Allah kabarkan. Kemudian di antara orang yang Allah cintai adalah al-muhsinin yaitu orang-orang yang ihsan di dalam beramal. Dan ini adalah dorongan bagi kita. Apabila kita ingin dicintai Allah Azza wa Jal, ingin dicintai oleh Allah, Rabb semesta alam, maka kita berusaha untuk ihsan di dalam beramal. Dan ini perlu latihan, perlu mujahadah. Bagaimana seseorang beramal dan dia merasa diawasi oleh Allah SWT. Ya, dan latihan tidak cukup satu atau dua hari atau satu atau dua bulan. Perlu kesungguhan di dalam melatih diri kita bagaimana kita beribadah dan merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah mengatakan dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya berusaha ya untuk mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla lanahdiyannahum subulana maka Allah akan memberikan hidayah ya jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apabila kita bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita ingin sampai derajat ihsan, sampai ya derajat kita beribadah kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dan bersungguh-sungguh niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan akan menunjukkan kepada kita jalan-jalannya. Baik. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jal wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan dalah kalian berbuat adil. Dan dalah kalian berbuat adil. Al-iqsar artinya adalah al adil Dan dalah kalian berbuat adil. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang beriman supaya mereka berbuat adil di dalam menghukumi manusia. Ketika dia mengeluarkan sebuah hukum atau mengeluarkan sebuah istihad mengadili di antara manusia, maka dia diperintahkan untuk berbuat adil. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya itu adalah kepada keluarga sendiri. Meskipun kepada orang tua sendiri, meskipun untuk diri sendiri, ya maka seorang muslim diperintahkan untuk berbuat adil di dalam menghukumi manusia baik tingkat pemerintahan demikian pula tingkat yang lebih rendah dari itu demikian pula apabila kita menghukumi di antara anak-anak kita atau di antara keluarga kita maka kita diperintahkan untuk berbuat adil di dalam menghukumi manusia wa aqsitu sesungguhnya Allah innallaha yuhibbul muqsitin Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan ini menunjukkan sekali lagi tentang uh, sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yaitu al-mahabbah. Dan Allah mengatakan innallaha yuhibbu al-muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai yuhib. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-mahabbah yang harus kita yakini dan harus kita tetapkan sebagaimana datang di dalam Al-Quran. Tidak boleh kita mengingkari sifat mahabbah yang Allah miliki dan harus kita tetapkan sebagaimana datang di dalam Al-Quran sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Al-Muqasitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini adalah jaza, ya ini adalah balasan bagi orang yang adil di dalam menghukumi manusia yang baik tingkat yang tinggi maupun tingkat yang rendah atau lebih rendah dari itu, maka Allah SWT akan mencintai orang yang berbuat adil. Ya, Allah akan mencintai orang yang berbuat adil. Kita diperintahkan untuk berbuat adil kepada seluruh manusia. Meskipun mereka adalah orang yang kita benci. Orang kafir misalnya. Seandainya dia melakukan sesuatu dan terjadi masalah antara dia dengan seorang muslim. Sementara orang muslim yang salah Ya sedangkan orang kafir tersebut yang benar Maka dalam keadaan demikian Tidak boleh kita Karena kebencian kita kepada orang kafir tersebut Kemudian kita tidak berbuat adil Ya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil Allah SWT mengatakan Ya ayuhalladzina amanu Kunu qawwamina lillah Syuhada'a abil qisqa ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kalian orang-orang yang berbuat adil Orang-orang yang berbuat karena Allah Dia beramal dan berbuat karena Allah Bukan karena manu, manusia Syuhada abil qisq Dan apabila kalian menjadi saksi Maka dalam kalian menjadi saksi yang adil Artinya mengucapkan yang hak tidak berdusta di dalam persaksiannya. Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'alla alla ta'dilu. Dan janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum menjadikan kalian tidak berbuat adil kepada mereka. Meskipun mereka adalah orang yang kita benci, yang secara syariat, secara agama, tapi tidak boleh kita menerima mereka. Kita membenci orang Yahudi, kita membenci orang Nasrani, kita membenci orang-orang kafir. Tetapi tidak boleh kebencian kita menjadikan kita tidak berbuat adil kepada kepada mereka. Dan kita membenci aliran-aliran yang sesat. Tetapi tidak boleh kita mendolimi mereka. Kemudian kita menisbahkan kepada mereka apa yang tidak mereka yakini. Menisbahkan kepada mereka apa yang tidak mereka ucapkan, yang tidak mereka lakukan. Tidak boleh seseorang karena kebencian dia kepada sebuah kaum kemudian dia berbuat zalim dan tidak berbuat adil kepada kepada mereka. Wa aqsidu hendaklah kalian berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi kita berbuat adil dengan niat lillahi taala, yaitu ingin dicintai oleh Allah azza wajalla. Berbuat adil bukan karena ingin dikatakan sebagai seorang yang adil atau seorang yang bijaksana bukan, tetapi dia melakukan keadilan, menegakkan keadilan, mengucapkan yang hak adalah supaya dicintai oleh Allah Azza wa karena Allah mengatakan innallaha yuhibbu al-muqsitin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, Kemudian beliau menyebutkan ayat yang selanjutnya, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbu يُحِبُّ muttaqin Yang artinya selama mereka istiqamah untuk kalian, fastaqimu lahum maka dalam kalian juga istiqamah untuk mereka. Maksudnya di sini adalah apabila seorang atau kaum muslimin melakukan perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir yang melakukan kejahatan senjata misalnya atau melakukan perjanjian damai selama beberapa beberapa tahun misalnya maka Allah menyuruh kita untuk menunaikan perjanjian tersebut dan mengharamkan kita untuk berkhianat mengharamkan kaum muslimin untuk berkhianat dan mengharuskan mereka memerintahkan mereka untuk al-wafa yaitu menyempurnakan perjanjian. Allah mengatakan famastaqamu lakum selama mereka istiqamah. Artinya selama orang-orang musyrikin tersebut istiqamah dan tidak mengkhianati perjanjian, maka fastaqimu lahum, hendaklah kalian istiqamah yaitu hendaklah kalian menyempurnakan perjanjian kepada kepada mereka. Selama mereka ya orang-orang musyrikin tersebut menyempurnakan janjinya, ya tidak mengkhianati kita, maka dalam keadaan demikian kita diharuskan untuk menyempurnakan perjanjian dengan dengan mereka dan diharamkan kita untuk berkhianat ya dan orang yang berkhianat ya kelak di hari kiamat akan dipasang untuknya bendera dipasang untuknya bendera sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yurfa'u au al-ghadiru yurfa'u lahu liwa'un yaumal qiyamah fa yuqalu lahu hadhihi ghadratu fulan ibnu fulan. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang berkhianat orang yang berkhianat kelak di hari kiamat akan diberikan bendera. Akan diberikan liwa, akan ditancapkan baginya bendera. Kemudian dikatakan hadhihi ghadratu fulan. Ini adalah pengkhianatan si fulan. Ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. Jadi menunjukkan tentang haramnya berkhianat baik kepada seorang muslim maupun kepada orang yang kafir. Apabila kita memiliki perjanjian dengan mereka, maka diharamkan kita berkhianat atau mengkhianati perjanjian tersebut. Dan semakin besar pengkhianatan seseorang, maka kelak di padang mahsyar akan semakin tinggi bendera yang akan dipasang. Dia akan semakin tinggi bendera yang akan dipasang sehingga dilihat oleh manusia yang lain. Yang dilihat oleh manusia yang lain dan diketahui bahwa si fulan bin fulan ini adalah seorang pengkhianat. Dan karena itu seorang muslim tidaklah takut dari sifat khianat. Yang baik khianat di dalam amanat, yang khianat di dalam e, perjanjian dan amanat bisa berupa amanat harta, amanat bisa berupa anak dan juga keluarga ini adalah amanah. Ya seorang muslim melaksanakan amanah yang sudah Allah berikan, melaksanakan sesuai dengan yang Allah perintahkan dan jangan sampai dia berkhianat ya terhadap amanat-amanat tersebut. Nah, mastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selama mereka istiqamah menunaikan perjanjian maka hendaklah kalian menunaikan perjanjian kepada mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang takut, orang-orang yang bertakwa. Ya jadi antara sifat e, takwa atau di antara ketakwaan adalah seseorang menyempurnakan janjinya. Yang menyempurnakan janjinya ketika dia sudah mengadakan perjanjian dengan orang lain, ya termasuk di antaranya perjanjian dengan orang musyrik, dengan orang kafir, maka dia harus menyempurnakan dan ini adalah sifat orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbu al-muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi masuk dengan takwa sebagaimana disebutkan oleh sebagian salaf yaitu Talib Ibn Habib beliau mengatakan bahwasanya takwa kepada Allah adalah Allah ala nurin minallah tarju thawaballah wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah beliau mengatakan yang dimaksud dengan takwa itu takwa yang dengannya kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yang dimaksud dengan takwa kata beliau adalah engkau beribadah kepada Allah. Engkau mentaati Allah Azza wa Ala nurim min Allah. Di atas cahaya dari Allah. Ya, kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, melakukan sebuah amalan ala nurim min Allah di atas cahaya dari Allah. Maksudnya adalah berdasarkan dalil karena dalil ini seperti cahaya yang menerangi. Kita melakukan sebuah amal soleh yang kecil maupun yang besar, tetapi ala nurim minallah di atas cahaya dari dari Allah bukan sembarangan di dalam melakukan ibadah. Hanya sekedar itu dianggap baik oleh dirinya atau dianggap baik oleh manusia kemudian dia lakukan. Tetapi dia beribadah ala nurim minallah di atas cahaya dari Allah Azza wa Jalla berdasarkan Al-Qur'an berdasarkan hadis yang sahih. Kemudian beliau mengatakan tarju thawab Allah. Engkau mengharapkan dengan dengan e, ber, beribadah tersebut thawab Allah, pahala dari Allah azza wajalla. Ala nuri min Allah berdasarkan dalil. Kemudian tarju thawab Allah, engkau mengharap dengannya pahala dari Allah. Artinya bukan mengharapkan pujian manusia dan bukan mengharapkan penghormatan dari manusia dan seterusnya. Tetapi dia yarju Allah. Dia mengharapkan dengan amalan tersebut pahala dari Allah Swt. Ini adalah makna takwa bagian yang pertama yaitu kita beribadah kepada Allah berdasarkan dalil dan kita mengharap pahala dari Allah Swt. Jadi kita ikhlas demikian pula sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa antatruka ma'siyat Allah dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah baik dosa kecil maupun dosa besar ataupun yang lain. Ala nurin minallah di atas cahaya dari Allah yaitu di atas cahaya ilmu. Kita meninggalkan sesuatu karena memang dilarang oleh Allah ataupun Rasulnya. Itu dilarang oleh Allah karena kita mengetahui dari Al-Quran misalnya atau dilarang oleh Rasulnya dan kita baca di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih. Kemudian kita tinggalkan. Ini namanya meninggalkan maksiat ala nurim minallah di atas cahaya dari dari Allah. Yaitu meninggalkan kemaksiatan karena memang ada dalilnya yang yang sahih. Bukan meninggalkan sesuatu karena ikut-ikutan manusia, orang lain mengikuti kemudian kita juga mengikuti atau karena sebab-sebab yang lain yaitu bukan karena dalil yang sahih. Ya, jadi meninggalkan maksiat juga ala nuri minallah. Meninggalkan maksiat juga harus didasarkan dalil. Harus didasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Takhafu iqaballah." Engkau meninggalkan kemaksiatan tersebut karena engkau takut dengan azab Allah engkau takut dengan hukuman dari Allah swt. Jadi meninggalkan kemaksiatan berdasarkan dalil dan niatnya ikhlas yaitu karena takut diadab oleh oleh Allah. Bukan karena takut apabila dijauhi oleh manusia, ya bukan karena takut nanti ditinggalkan oleh manusia dan seterusnya, tetapi dia tinggalkan kemaksiatan tersebut karena dia tahu bahwasanya Allah ya akan mengadab dengan sebab kemaksiatan tersebut sehingga dia takut kepada Allah akhirnya dia tinggalkan ya kemaksiatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala inilah makna dari takwa ya inilah makna dari takwa dan ini adalah definisi takwa yang ya yang yang bagus yang baik dan dijadikan sandaran yang di dalam masalah definisi takwa ini innallaha yuhibbul muttaqin sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa ya dengan makna yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian selanjutnya Allah mengatakan Inna innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya Allah memiliki sifat mahabbah Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Jelas bahasanya Allah mencintai dan bahasanya di antara sifat Allah adalah al-mahabbah yang harus kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla. at tawabin artinya adalah orang yang sering bertaubat. Tabayatuhu orang yang bertaubat artinya adalah rojaan yarji'u kembali yaitu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Taibun artinya adalah orang yang bertaubat. Tawwabun artinya adalah orang yang sering orang yang sering bertaubat. Kalau taibun orang yang bertaubat, orang yang sekali melakukan taubat dinamakan dengan taibun. Tapi kalau dia sering bertaubat, setiap kali dia berdosa bertaubat kepada Allah, setiap kali dia melakukan maksiat dan beristighfar dia beristighfar dan bertobat kepada Allah kembali kepada Allah maka ini dinamakan dengan tawab yaitu orang yang sering bertobat, orang yang melakukan demikian artinya dia apabila melakukan kemaksiatan dia selalu bertobat kepada Allah azza wajalla dan segera dia bertobat dan kembali Allah dengan memenuhi syarat-syarat taubat yaitu menyesal di dalam hatinya dan dia meninggalkan kemaksiatan tersebut setelah dia berjanji untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut di masa yang akan datang demikian pula apabila maksiat tersebut berkaitan dengan hak makhluk atau hak orang lain maka dia kembalikan hak tersebut dan dilakukan taubat tersebut sebelum waktu sebelum habis waktunya yaitu sebelum seseorang yang sakaratul maut demikian pula sebelum matahari terbit dari barat dan dia melakukan itu semua sering ya setiap kali dia berdosa dia bertobat kepada Allah dengan cara-cara yang tadi kita sebutkan maka niscaya dia akan mendapatkan mahabbatullah ya dia akan mendapatkan mahabbah dan kecintaan dari Allah azza wajalla dan ini adalah dorongan bagi kita semua apabila kita berdosa melakukan kemaksiatan maka jangan kita ragu-ragu untuk bertobat kepada Allah SWT dan jangan kita tunda ya jangan kita menunda tobat kita menunda sampai kita tua menunda sampai seseorang mendapatkan kesan rezeki dan seterusnya hendak kita bersegera untuk bertobat kepada Allah SWT dan Eh, kita lakukan itu semua untuk mendapatkan mahabbatullah. Yang kita lakukan itu semua untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, "Inna Allah yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat. Dan Nabi Alaihi Wasallam adalah qudwah bagi kita. Beliau Alaihi Wasallam yang mengatakan di dalam sebuah hadis, "Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat ke kepadanya dalam sehari lebih dari seratus kali. Ya beliau sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwasanya setiap hari beliau beristighfar kepada Allah dan bertobat ya dalam sehari lebih dari seratus kali. Dan ini adalah qudwah hasanah ya bagi kita semua. Beliau sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang sudah diampuni dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya kita sering bertobat kepada Allah Azza Wajalla. Dan bertobat tidak harus dari karena melakukan sebuah dosa. Ya terkadang seseorang lalai, ghaflah, tidak mengingat Allah SWT, maka ini perlu kita segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita sering yang bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah, ia memperbanyak istighfar dan juga meminta eh, ampunan dari Allah SWT dan bertobat kepadanya semakin sering kita lakukan maka semakin kita dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian eh, Allah mengatakan wa yuhibbu al-mutatahhirin dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya di sini baik yang maknawi maupun yang hissi. Yang maknawi maksudnya adalah membersihkan dirinya dari dosa. Ya dengan memperbanyak istighfar, demikian pula memperbanyak taubat kepada Allah dan juga membersihkan diri secara fisik. Itu orang yang senang melakukan wudhu. Ya orang yang senang melakukan wudhu membersihkan dirinya bagaimana dia menjaga kesucian dirinya maka ini termasuk ya di dalam firman Allah wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Dan ini adalah keutamaan bagi seseorang untuk ya senantiasa menjaga wudunya, dia menjaga kesuciannya. Apabila dia batal segera dia berwudu. Ya apabila dia batal kembali kemudian dia berwudu kembali, maka ini e, termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjaga wudhunya. Ya beliau berusaha senantiasa menjaga wudhunya. Nah, baik. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita sekali lagi tentang bahwasanya di antara nama Allah adalah di antara sifat Allah adalah al-mahabbah. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang lain yaitu firman Allah, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang uh, yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah azza wajalla. Ya, sebelumnya Allah mengatakan wa may yartadi minkum ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, keluar dari agamanya, baik karena ucapannya ya dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya ataupun murtad dengan hatinya seseorang ragu dengan agama Islam misalnya maka fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna apabila kalian murtad maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum yaitu kaum yang lain apa sifatnya yuhibbuhum wa yuhibbunahu yang Allah mencintai mereka ya sebuah kaum yang lain daripada kalian yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Azza wa Jal. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Al-mahabbah. Allah mencintai. Ya fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Demikian pula menunjukkan bahwasanya Allah dicintai dan bahwasanya hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, mereka mencintai Allah yaitu dalam firman-Nya wa yuhibbunahu wa yuhibbunahu yuhibbu yuhibbuhum wa yuhibbuna dan mereka mencintai Allah. Jadi Allah mencintai hambanya, demikian pula hamba-hambanya mencintai Allah SWT. Jadi Allah mencintai dan Allah juga dicintai. Karena ada sebagian, ya sebagian golongan, ya sebagian aliran sesat yang mereka mengingkari bahwasanya Allah memiliki mahabbah yang mengingkari bahwa Allah memiliki rasa cinta. Demikian pula mereka mengingkari bahwasanya Allah dicintai. Jadi Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Ini keyakinan orang-orang Jahmiyah. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah Ya mereka mengingkari sifat mahabbah dari Allah SWT. Padahal Allah mengatakan di dalam ayat ini, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Azza wa Allah mencintai dan Allah dicintai. Dan ini adalah bantahan bagi orang-orang yang berkeyakinan demikian. Nah, baik kemudian Allah mengatakan Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah mengatakan yang artinya Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Soffan dalam keadaan bersaf, berbaris. Ka'annahum bunyanum marsus seperti bangunan yang sangat kuat. Allah mengatakan sesungguhnya Allah yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang fisabilillah dalam keadaan bersaf. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah mencintai al-mujahidin Allah mencintai orang-orang yang berperang fisabilillah yaitu untuk meninggikan kalimat Allah. Bagaimana supaya kalimat Allah yaitu la ilaha illallah ini menjadi kalimat yang ulia, kalimat yang tinggi. Dan mereka berperang fisabilillah dalam keadaan bersaf, yaitu dalam keadaan berbaris ka'annahum bunyanum marsus seperti bangunan yang kokoh. Artinya mereka apabila sudah berperang ia mereka kokoh di dalam berperang dan tidak meninggalkan tempatnya. Tidak melarikan diri dari peperangan, tapi mereka saling mendekat satu dengan yang lain, berbaris, ya dan inilah uh, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mencintai yang demikian, yaitu orang-orang yang berjihad fisabilillah, berperang fisabilillah dalam keadaan berbaris seperti bangunan yang kokoh yang tidak ditembus oleh lawan. Nah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan ayat yang terakhir, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul katakanlah eh, eh, seandainya kalian Allah, seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni maka adalah kalian mengikuti aku yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran. Ya, dan ini adalah ayat yang dinamakan oleh para ulama dengan ayatul imtihan. Ayat yang merupakan ujian. Ya, ayat yang merupakan ujian, tes bagi eh, orang yang mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan Kul katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada manusia Dia mencintai Allah Azza wa Jal Mengaku bahasanya dia mencintai Allah. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Katakanlah seandainya kalian benar-benar mencintai Allah SWT. Seandainya kalian benar-benar mencintai Allah dari hati kalian dengan tulus, maka yang membuktikan kecintaan itu benar atau tidak adalah fattabi'uni yakhbibakumullah. Hendaklah kalian mengikuti aku. Ya, kalau kalian benar-benar cintanya kepada Allah Azza wa Jal, maka hendaklah kalian mengikuti aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita Bapak-bapak sekalian bahwasanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan dan dibuktikan dengan ittiba kita mengikutnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin seseorang benar cintanya kepada Allah dan sungguh-sungguh dan semakin besar cintanya kepada Allah, maka akan semakin terlihat pada dirinya dia semakin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semakin sedikit dan semakin lemah cintanya kepada Allah SWT maka akan semakin lemah pula ittiba'nya dia mengikutinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum Allah Katakanlah seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni maka adalah kalian mengikuti aku. Kenapa demikian? Karena orang yang mengaku mencintai sesuatu maka dia berusaha bagaimana dia mengamalkan sesuatu yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Apabila kita mengaku mencintai seseorang, bagaimana supaya orang tersebut ridho dengan kita? Bagaimana supaya orang tersebut jadi diri kita? Kita mencintai orang tua kita. Maka kita berusaha bagaimana kita mengucapkan ucapan yang membuat ridho orang tua kita bagaimana kita mengamalkan amalan ya e, bertingkah laku dengan tingkah laku yang dicintai oleh orang tua kita. Orang tua e, kita senang apabila kita membersihkan ini misal. Maka kita berusaha untuk membersihkan sesuatu tersebut dengan maksud ya supaya orang yang kita cintai yaitu orang tua kita mencintai kita dan rita dengan diri kita. Ya semakin kita mencintai orang tua kita maka akan semakin banyak ya hal-hal yang dia cintai yang kita lakukan. Demikian pula kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Maka kita berusaha bagaimana Allah mencintai kita. Bagaimana kita mengucapkan ucapan yang dicintai oleh Allah dan kita melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Swt. Ya, bagaimana kita mengucapkan ucapan dan beramal dengan sebuah amalan yang dicintai oleh Allah Swt dan orang yang mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah dan mengucapkan ucapan yang dicintai oleh Allah adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah contoh dan teladan bagi kita. Beliaulah contoh bagi kita di dalam mengucapkan ucapan dan contoh bagi kita di dalam mengamalkan amalan. Beliau ucapkan ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau amalkan amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Kalau kita ingin mengucapkan ucapan dan ingin mengamalkan sebuah amalan atau meyakini sebuah keyakinan yang dicintai oleh Allah SWT, maka kita mengikuti siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau keyakinan beliau dicintai oleh Allah dan ucapan beliau dicintai oleh Allah. Amalan yang beliau lakukan adalah amalan yang dicintai oleh oleh Allah SWT Sehingga apabila seseorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah SWT Maka adalah dia mengikuti Rasulullah SAW Mengikuti apanya? Mengikuti akidahnya Mengikuti keyakinan beliau Demikian pula mengikuti beliau di dalam ibadah Bagaimana beliau berwudhu, Bagaimana beliau melakukan solat? Bagaimana beliau melakukan umrah Bagaimana beliau melakukan puasa dan seterusnya Demikian pula mengikuti beliau di dalam masalah muamalah, di dalam masalah pergaulan kepada yang lain. Bagaimana akhlak beliau kepada orang tua atau akhlak beliau kepada orang yang lebih tua? Bagaimana akhlak beliau kepada orang yang lebih muda? Bagaimana akhlak beliau kepada tetangga dan seterusnya? Kalau kita ingin melakukan sebuah amalan yang dicintai oleh Allah, maka marji'nya, maka tempat kembalinya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana apa yang beliau lakukan. Apabila itu dilakukan oleh beliau, maka itu dicintai oleh Allah azza wajalla. Apabila itu diyakini oleh beliau, maka keyakinan tersebut dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka adalah kalian mengikuti mengikutiku yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum niscaya Allah akan mencintai kalian dan ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pahalanya Allah SWT akan mencintai dirinya semakin kita mengikuti sunnah maka semakin Allah mencintai diri kita wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Di samping dicintai oleh Allah, maka di antara pahala, di antara jaza, di antara balasan bagi orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah kita akan diampuni oleh Allah SWT. Oleh karena itu kita nasihatkan kepada diri kita sendiri dan juga bapak-bapak sekalian supaya, supaya semangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW ya dan tidak mungkin kita bisa mengikuti sunnah beliau dan mengikuti beliau di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah kecuali kita mau belajar agama. Ya kecuali kita mau menuntut ilmu dan mengikuti majelis-majelis ta'lim. Bagaimana kita bisa tahu tata cara wudu beliau, tata cara salat beliau, bagaimana kita tahu akhlak beliau kalau kita tidak mendengarkan ya ceramah agama. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua kalau kita tidak menuntut ilmu agama. Ya oleh karena itu kita nasihatkan ya kepada diri kita sendiri dan juga bapak-bapak sekalian supaya senantiasa semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Ya dan majelis ilmu bukan hanya untuk anak muda. Ya, majelis ilmu untuk seluruh seluruh golongan dari anak kecil sampai sampai orang yang sudah tua. Ya Al-Imam Ahmad eh, bin Hanbal rahimahullah Ya ketika beliau sudah tua, dilihat beliau masih membawa buku kemana-mana. Ya padahal beliau sudah sudah tua, tetapi kemana-mana masih membawa buku. Kemudian beliau ditanya, ya Imam, wahai Imam Ahmad, engkau sudah tua dan masih keadaannya seperti ini, artinya masih kemana-mana membawa membawa buku. Ya kemudian beliau mengatakan, ya bahwasanya tolabul ilmi, eh, bil ilmi ya minal mahdi ilal lahdi yang sesungguhnya menuntut ilmu itu dari semenjak buayan itu semenjak kecil sampai liang lahat. Hanya sampai meninggal dunia, sampai tua seseorang terus menuntut ilmu ilmu agama dan tidak merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki dan berdoa kepada Allah seperti yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu mengatakan Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku berilah aku tambahan ilmu. Nah, Baik, eh, dengan demikian kita sudah eh, membacakan ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang berkaitan dengan sifat al-mahabbah dan harus kita yakini dengan ayat-ayat tersebut demikian pula dalil-dalil yang lain yang bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat al-mahabbah dan jangan sampai kita terjerumus dan mengikuti eh, keyakinan sebagian aliran yang sesat yang mereka mengingkari al-mahabbah dari Allah Ya ada di antara mereka yang mengatakan Allah SWT tidak memiliki sifat mahabbah. Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Ya sehingga mereka mengingkari bahwasannya Nabi Ibrahim ini adalah khalilullah. Ya karena yang namanya khalil artinya adalah kekasih. Ya dan khullah ini adalah derajat mahabbah yang paling tinggi. Ya derajat kecintaan yang yang paling tinggi. Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan dan mengangkat Ibrahim sebagai seorang khalil. Artinya Allah mencintai Nabi Ibrahim dengan kecintaan yang sangat. Sampai derajat khalil sebagai seorang kekasih. Ya dan aliran ini yaitu Jahmiyah mereka mengingkari bahwasanya Ibrahim adalah khalilullah. Mengingkari Nabi Ibrahim sebagai khalilullah sehingga mereka yang mengingkari ya Ibrahim sebagai khalilullah dan mengatakan bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai seorang khalil. Dan tentunya ini adalah sebuah kekufuran. Ya sebuah kekafiran, ya seseorang mengingkari ya sebuah ayat ya dari Al-Qur'an. Oleh karena itu di zaman uh, Khalid bin Abdullah Al-Qasri dan beliau satu adalah sebagai gubernur ya sebagai gubernur Irak ya di zamannya ya di sana ada e, muassis atau pendiri dari aliran ini yaitu Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham dan dia meyakini bahasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Akhirnya dengan e, setelah bermusyawarah dengan para ulama tabi'in di zamannya maka Khalid bin Abdullah menghukum mati orang tersebut. Ia menghukum mati orang tersebut yaitu al jahd bin Dirham dan ini terjadi sekitar awal-awal abad yang abad yang kedua atau yang ketiga ya eh, abad yang ketiga awal-awal abad yang ketiga ya dipancung orang tersebut dan dihukum mati dan disebutkan di dalam kisahnya bahwasanya pemancungannya terjadi pada pada saat hari raya Idul Adha ya pada saat hari raya Idul Adha yang ketika itu dia keluar yaitu Khalid bin Abdullah Al-Qasri dan beliau adalah sebagai gubernur saat itu keluar dan mengatakan kepada manusia ya ayuhan nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum wahai manusia hendaklah kalian menyembelih dan semoga Allah menerima sembelihan kalian kemudian beliau mengatakan fa inni mudahhin bil ja'd min dirham dan sesungguhnya aku hari ini akan menyembelih Al-Ja'd ibn Dirham. Maksudnya adalah menegakkan hukum kisos kepada Al-Ja'd ibn Dirham. Kemudian beliau menyebutkan karena sesungguhnya dia meyakini bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, yaitu mengingkari sifat mahabbah. Ya, dan bahwasanya dia meyakini bahwa Allah tidak berbicara kepada Musa. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah telah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya keyakinan kita bahasanya Allah memiliki sifat al-kalam. Allah berbicara. Tapi dia mengingkari bahasanya Allah memiliki sifat al-kalam. Yang mengingkari sifat mahabbah, mengingkari sifat al-kalam dari Allah SWT, maka e, pada hari itu Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang menegakkan hukum kisah kepada orang orang tersebut. Jadi keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT demikian pula yang ditetapkan oleh Rasulnya yang berupa sifat-sifat Allah SWT kita tetapkan tanpa kita tahrif tanpa kita ubah maknanya karena sebagian meyakini sifat mahabbah tetapi dia ubah maknanya dia mengatakan saya meyakini sifat mahabbah bagi Allah tetapi maknanya adalah al-iradah atau iradatul in'am iradatu al isabah Maksudnya adalah iradah katanya. Jadi al-mahabbah ditakwil dengan mengatakan maknanya adalah al-iradah yaitu berkehendak untuk memberikan hak. Dan ini dilarang tidak boleh kita mentahrif makna. Tidak boleh kita merubah maknanya. Yang harus kita lakukan adalah meyakini menetapkan mahabbah bagi Allah dan taliku bijalalillah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan mahabbah makhluk. Ya, ini yang harus kita yakini. Demikian pula tanpa mentasbih, tanpa menyerupakan mahabbah Allah dengan mahabbah makhluk sebagaimana yang sudah kita sampaikan faedahnya di di awal pembahasan kitab ini. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan tentang masalah eh, ayat-ayat e, yang berkaitan dengan mahabbah. Semoga apa yang kita sampaikan ini e, bermanfaat. apabila perempuan tidak ihram dan pada saat itu datang haid maka hal apa yang dapat dilakukan dan sampai pergi lagi ke tanah air belum selesai haidnya maka harus bagaimana wanita yang haid maka dia melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah yang lain melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah yang lain tidak ada bedanya kecuali satu yaitu dia tidak boleh melakukan tawaf ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah yang saat itu dalam keadaan ihram dan dia dalam keadaan haid. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "If'ali ma yaf'aluhu al-hajju ghaira an la tatufi bil baiti hatta tadhuri." Wahai Aisyah, hendaklah engkau melakukan seperti yang dilakukan oleh yang lain. Ya, melakukan ihram, melakukan talbiyah dan seterusnya. Tetapi apa kecuali Jangan engkau melakukan tawaf sampai engkau bersuci. Jangan engkau yang melakukan tawaf sampai engkau suci. Artinya menunggu sampai dia suci, kemudian dia mandi, baru setelah itu dia melakukan melakukan tawaf. Dan ini menunjukkan bahasanya wanita yang haid melakukan seperti yang dilakukan yang lain, tetapi apa satu yaitu tawaf maka tidak boleh dia lakukan sampai dia suci. Nah, bagaimana apabila sampai menjelang pulang ya dia e, tidak suci atau belum suci. Maka e, jalan keluarnya atau solusinya bisa beberapa cara. Yang pertama adalah kita mengambil pil, yaitu pil yang e, menghambat atau menunda keluarnya darah haid. Dan ini diperbolehkan apabila tidak ada mudarat di sana. Apabila dia e, tidak termudarati karena meminum pil tersebut, maka boleh wanita tersebut meminum pil penghenti haid atau penunda haid. Ya, tetapi kalau di sana ada mudarat yang menurut dokter yang terpercaya apabila wanita tersebut ya termudarati ketika meminum pil tersebut maka ini tidak diperbolehkan. Jadi boleh meminum pil penghenti haid, penghenti darah apabila tidak ada mudarat di sana. Karena Rasulullah SAW mengatakan la wa la Tidak boleh memudarati diri sendiri dan tidak boleh memudarati orang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bisa ya sebagian ulama mengatakan boleh seseorang istirahat, yaitu mensyaratkan ya ketika dia ihram dia mengucapkan syarat. Apa maksudnya? Ketika dia ihram wanita tersebut mengucapkan fa'in habasannya habis fa mahilli haitsu habasani. Yang artinya ya Allah, apabila aku dihalangi sesuatu maka aku menjadi halal Ya di tempat di mana aku terhalangi. Apabila aku dihalangi sesuatu tidak bisa menyempurnakan umrah, maka saya menjadi halal. Ini adalah syarat. Ya, padahal yang asalnya orang yang melakukan umrah ini harus menyempurnakan sampai akhir. Tapi kalau dia sudah memberikan syarat seperti ini, maka apabila kelak ya dia tidak bisa melanjutkan umrah, misalnya karena sakit, atau karena kecelakaan misalnya sehingga tidak bisa melanjutkan umrah maka dia langsung menjadi apa halal dan tidak diharuskan dia menyempurnakan umrohnya. Dan solusi yang ketiga, apabila sampai eh, hari terakhir dan sudah menjelang pulang, ya sementara yang belum berhenti, maka uh, dia meminta ya kepada uh, travel atau yang uh, bertugas supaya memberikan kesempatan untuk menunda penerbangan. Artinya sementara jamaah yang lain yang meninggalkan ya Mekah, maka dia dan juga suaminya atau mahramnya tetap dia berada di Mekah menunggu sampai suci. Dan ini mungkin, ya mungkin diusahakan. Kita mengundurkan penerbangan, kemudian kita e, menyewa ya penginapan meskipun dengan penginapan yang murah, yang jelas kita e, menunggu sampai kita e, suci, kemudian baru setelah itu kita tawaf. Ini diantara jalan keluar. Demikian pula yang keempat, solusi yang lain, tetapi ini adalah solusi yang mungkin jauh dan paling berat yaitu seseorang ya pergi bersama jamaah yang lain pulang ya ke Indonesia bersama jamaah yang lain tetapi dia masih dalam keadaan ihram dia masih dalam keadaan ihram dan dia diharuskan untuk kembali lagi ke ke Mekah ya diharuskan untuk kembali lagi ke Mekah untuk melakukan tawaf karena yang namanya tawaf ini adalah rukun di antara rukun-rukun umrah dan Allah mengatakan wa atimul hajj wal umrata lillah. Hendaklah kalian menyempurnakan haji dan umrah karena karena Allah. Dan uh, solusi yang keempatnya adalah solusi yang yang tentunya paling berat apalagi yang tinggal dari dari negara yang lain, dari tempat yang jauh. Adapun yang tinggal di Madinah misalnya ini mungkin bisa dilakukan ya. Seorang yang pulang kembali ke Madinah dalam keadaan haid yang bersama jamaah yang lain Kemudian ketika dia sudah suci, kemudian dia diantar kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ini jaraknya eh, apa jaraknya dekat dan mudah bagi penduduk Medina. Tapi yang tinggal di di luar negeri, yang tinggal di Indonesia atau negara yang lain yang jauh dari Saudi Arabia tentunya ini adalah suatu yang memberatkan. Nah, apa yang dimaksud dengan garis jajar dengan Mikot? Bagaimana hukum Mikot di Bandara Jeddah? Untuk Jeddah penerbangan dari Istanbul, Mikotnya harus di mana? Nah, yang dimaksud dengan mikot adalah e, garis yang merupakan start bagi seseorang ketika akan melakukan umroh ataupun haji yang datang dari luar garis tersebut. Ya, orang yang datang dari luar ya tempat-tempat tersebut dari mikot-mikot tersebut ya dan e, menuju ke Mekah dengan tujuan untuk melakukan umroh ataupun haji maka tidak boleh dia melewati mikot tersebut kecuali dalam keadaan sudah niat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Tempat-tempat tersebut yaitu mikot-mikot tersebut adalah untuk penduduknya. Hanya penduduknya apabila akan melakukan umrah ataupun haji, maka ketika melewati mikot tersebut harus dalam keadaan ihram. Waliman ata alaihin dan juga bagi orang yang melewatinya min ghairi ahlihinna meskipun dia bukan penduduknya. Seperti kita misalnya bukan penduduk Madinah. Tetapi kita melewati mikot penduduk Madinah. Mikot penduduk Madinah adalah Dhul Khulaifah atau Bir Ali. Kemudian kita datang ke Madinah, melewati kota Madinah dan menuju Mekah dengan tujuan untuk apa? Umrah. Maka ketika melewati mikotnya penduduk Madinah, yaitu Dhul Khulaifah atau Bir Ali, harus dalam keadaan ihram. Tidak boleh kita melewati Mikot kecuali dalam keadaan ihram. Apabila seseorang melewati mikot dan dia tidak dalam keadaan ihram, tidak dalam keadaan niat, ya kemudian dia niat di pertengahan. Artinya setelah melewati mikot, dia di tengah-tengah antara mikot dengan Mekah, ya dia baru melakukan niat berarti dia telah meninggalkan satu di antara kewajiban umrah. Dan orang yang meninggalkan kewajiban umrah, maka dia diharuskan untuk membayar dam yaitu menyembelih seekor kambing yang memenuhi syarat yang disembelih di kota Mekah dan dibagikan untuk fakir miskin, miskin yang ada di kota di kota Mekah. Tidak boleh dibagikan kepada orang kayanya dan tidak boleh dibagikan kepada fakir miskin selain penduduk Mekah. Harus dibagikan kepada orang fakir miskin yang merupakan e, penduduk Mekah. Ini adalah e, hukuman bagi orang yang meninggalkan kewajiban baik secara sengaja maupun tidak tidak sengaja. Bagaimana hukum mikot di bandara Jeddah? Jeddah ini adalah di bawah mikot. Jeddah ini berada di bawah mikot. Orang yang yang yang ihramnya dari Jeddah adalah penduduk Jeddah sendiri. Atau orang yang mampir ke Jeddah yang sebelumnya dia tidak ada niat untuk melakukan umroh misalnya, kemudian ketika dia sampai ke Jeddah terbetik di dalam hatinya untuk melakukan umroh, maka silakan dia melakukan ihram dari Jeddah. Adapun orang yang datang dari luar, seperti misalnya dari Yaman atau dari e, Turki misalnya atau dari tempat yang lain, kemudian dia turun ke Jeddah, dia turun pesawatnya ke Jeddah, maka dia telah melewati mikot. Dia telah melewati mikot sehingga sebelum dia turun ke Jeddah, ya sebelumnya dia harus sudah dalam keadaan ihram karena sebelum dia sampai ke Jeddah dia sudah melewati mikot. Adapun apabila sudah turun ke Jeddah, kemudian setelah itu baru niat, maka dia telah meninggalkan satu kewajiban yaitu niat dari dari miqat. Seharusnya dia niatnya dari pesawat tadi. Apabila dia datang datang dari arah Yaman, maka ketika melewati Yalamlam maka dia harus dalam keadaan sudah ihram. Adapun menunda sampai turun ke Jeddah kemudian baru niat, maka telah meninggalkan uh, telah meninggalkan kewajiban umrah Ya, ini apabila seseorang ingin langsung menuju ke mana? Ke Mekah. Tapi kalau orang ingin menuju ke Madinah terlebih dahulu, maka boleh dia menunda niatnya sampai Madinah. Boleh dia menunda niatnya sampai Madinah. Yang yang jadi pembicaraan kita di sini apabila dia naik pesawat turun ke Jeddah kemudian langsung ke mana? Langsung ke Mekah. Ya, langsung ke Mekah maka dia harus niat di pesawat. Ya, tapi kalau turun ke Jeddah niatnya bukan ke Mekah, tetapi kemana dulu? ke Madinah terlebih dahulu maka dia menunda eh, niatnya sampai ke Madinah boleh. Ya dia menunda niatnya sampai ke Madinah diperbolehkan. Nah, untuk jeda penerbangan dari Istanbul mikotnya harus di mana? Allah taala alam. Saya kurang tahu, e, tapi yang jelas e, e, ketika kita naik pesawat, ya pesawat apa saja kita tanya kepada petugas ya nanti kalau e, sampai mikot tolong diingatkan. Ya, dan insya Allah mereka tahu, ya kita, mereka tahu kita adalah jamaah umrah Misalnya mereka punya pengalaman, kita tanya kalau sudah sampai mikot, ya 10 menit misalnya, kita minta diingatkan. Nah. Bagaimana hukumnya jemaah haji umrah mengunjungi Jabal Magnet yang mengandung mistik? Kalau berkunjung ke sana, niatnya bukan karena berkeyakinan bahwasanya di situ ada mistik dan seterusnya, maka tidak masalah, ya ini adalah eh, kekuasaan Allah SWT. Ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jal dan ini bukan mistik. Ini bukan mistik atau eh, keyakinan eh, apa keyakinan-keyakinan tertentu yang menyimpang tidak. Memang di sana ada sebabnya secara secara ilmiah. Ya, jadi kalau ke sana dengan dengan tujuan bukan karena meyakini yang mistik-mistik tersebut maka tidak masalah. Jadi sekali lagi yang ada di sana setahu saya ini adalah fenomena alam. Ya fenomena alam dan merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam wabillahi taufiq Wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.